Tema ini barakallahu fikum kita angkat dikarenakan fenomena yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, mobil khusus di kalangan kaum muslimin, ialah kebanyakan dari mereka ini lebih banyak disibukkan dengan urusan dunia dan beranggapan justru ilmu din, ilmu syariah ini sebagai penghalang untuk meraih dunia. Seolah-olah mereka tidak punya waktu untuk memahami, mengkaji bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain barakallahu orang yang punya semangat dalam talabul ilmi, semangat tafaqquh semangat mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jalla menganggap yang namanya dunia juga bisa mengotori yang namanya ilmunya. Tidak ada upaya untuk e, eh, tolabul ma'isyah atau yang semisalnya. Sehingga dikarenakan adanya fenomena yang semacam ini, satu pihak kecondongannya kepada dunia yang luar biasa melalaikan yang namanya ilmu syar'i, sisi yang lainnya kecondongan kepada ilmu yang luar biasa lupa dengan kewajiban dia untuk urusan duniawiyah barakallahu fikum. Maka kita singkatnya mengkaji untuk kita uraikan bahwasanya antara ilmu dengan dunia tidak saling bertentangan, justru ilmu din, ilmu syar'i, tafaqquh fitin akan membuat dunia kita semakin barokah, dunia kita semakin terarah, terbimbing dengan bimbingan syar'i. Ujungnya kita akan meraih insyaallah taala hasanah di dunia, kebaikan-kebaikan di dunia dan juga hasanatun fil akhirah, kebaikan-kebaikan di akhirat. Tema ini khonantina azakumullah e, mengharuskan kita untuk mengupas beberapa permasalahan. Yang pertama ialah terkait dengan fadilah ilmu, keutamaan-keutamaan ilmu syar'i langsung berkaitan dengan urusan duniawiyah kita. Keutamaan ilmu syar'i terkait dengan urusan duniawiyah kita. Yang kedua adalah bagaimana seharusnya kita menyikapi dan memahami yang namanya dunia. Nanti holasonya adalah antara ilmu dengan dunia bisa digabungkan dan justru membawa keberkahan kehidupan kita di dunia ini. Barakallahu fikum. Kita masuk pada pembahasan yang pertama barakallahu fikum, penjelasan tentang fadilah-fadilah ilmu syar'i kaitannya dengan kehidupan duniawiyah kita. Perlu dipahami penantinan azakumullah. Fadilah ilmu ini sangat banyak, sangat besar, sangat agung. Dan meliputi banyak sisi. Semua yang terkait dengan ilmu syar'i pasti ada keutamaannya. Keutamaan ilmu itu sendiri, keutamaan talabul ilminya, keutamaan orang yang mencari ilmunya, keutamaan majelis ilmunya, keutamaan rehla ilmiah, datang ke tempat-tempat ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan membaca ilmu, menulis ilmu, meroja ilmu, mudzakarah ilmu, menghafal ilmu, mendakwakan ilmu semua yang terkait dengan ilmu syar'i pasti ada fadilahnya dan semuanya besar dan mulia. Yang kita bahas bukan terkait dengan keutamaan ilmu secara umum. Tapi yang kita bahas adalah keutamaan ilmu yang mana keutamaan tadi terkait langsung dengan urusan duniawiyah kita. Ini e, untuk kita fahami bersama bahwasanya ilmu agama, ilmu din justru akan membawa kebaikan duniawiyah kita barakallahu fikum. Uh, yang pertama yang pertama dari keutamaan ilmu barakallahu fikum ilmu syar'i <clears throat> ilmu din mengkaji atau tafakuh din, mengkaji, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa justru akan mendatangkan untuk kita kebaikan-kebaikan dunia mengkaji, mempelajari ya mengkaji, mempelajari ilmu agama ini justru akan mendatangkan kepada kita kebaikan-kebaikan dunia terlebih kebaikan-kebaikan agama. Kita perhatikan sebuah hadis datang dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma dalam Bukhari Muslim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam bersabda Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah akan faqihkan, fahamkan dia tentang agamanya. Asyahid para hukum adalah pada kata-kata man yuridillahu bihi khaira. Orang yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Kata-kata khairan dalam riwayat ini adalah isim nakirah. Tandanya ada tanwinnya khairan. Isim nakirah ini jatuh setelah jumlah syarat man barang siapa. Dalam kaidah ilmu usul barakallahu fikum isim nakirah yang jatuh setelah jumlah syarat itu mengandung makna umum. Sehingga kata para ulama, kata-kata khairan kebaikan di sini umum. Yasmul al khairat. Meliputi semua perkara kebaikan. Kalau mau diklasifikasi, tiga. Taib, khairun dunyawi, wa khairun dini, wa khairun ukhrawi. Tiga. Yang pertama ialah kebaikan-kebaikan dunia. Semua urusan yang terkait dengan dunia yang kita anggap baik dimasukkan dalam poin ini khairun duniawi. Rezeki yang lancar, rezeki yang luas, khairun duniawi. Rezeki yang halal, rezeki yang barokah, khairun duniawi. Hah? Itu semua terkait dengan khairun duniawi, kehidupan yang tenang, hayatan thayyibah, ma'isyah thayyibah. Masuk dalam kategori khairun duniawi. Yang kedua khairun dini, kebaikan-kebaikan yang terkait dengan agama kita, taufiq wal hidayah, ilmu yang manfaat, amal yang saleh, dan perkara-perkara yang sifatnya keagamaan kita akan baik. Meraih semua kebaikan-kebaikan agama dengan tafaqquh fiddin. Wa khairun ukhrawi al jannah. Kebaikan-kebaikan di akhirat nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu diraih dengan satu amalan. Namanya at-tafaqquh fiddin Paham, memahami, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk dia kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Makna yang lebih simpel lagi, memahami agama, tafaqquh belajar ilmu agama mendatangkan kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Sehingga bukan semata-mata dunia, tapi dunia yang khair, yang baik. Bukan semata-mata dunia, tapi juga terkait dengan agama. Bukan semata-mata di dunia ini, tapi nanti belajar sampai yaumul qiyamah nanti. Itu adalah dengan tafakuh fiddin, dengan ilmu para kelompok. Dengan ilmu Anda akan meraih segala sesuatunya. Ikhwan fillah, dengan ilmu agama. Seseorang hamba, seorang muslim barakallahu fikum akan bisa mengetahui terkait dengan dunianya mana yang halal, mana yang haram. Betul? Ilmu din. Ini membawa keberkahan dunia, barokatu dunia. Berkahnya dunia ketika Anda terkait dengan urusan duniawi hanya fokus pada yang halal. Tidak masuk pada kerangka yang haram. Untuk bisa membedakannya ilmu agama penentunya. Ini halal, ini haram, usaha halal, usaha haram. Yang ini akad yang diperbolehkan, yang ini tidak. Ilmu syariah yang membedakan. Maka justru dengan ilmu inilah urusan duniawi Anda di samping akan barokah, di samping akan e, diberi kemudahan oleh Allah Azza wa juga eh, terbimbing, terbimbing, terarah dengan bimbingan agama Allah Azza wa Anda akan terbimbing untuk meraih dunia yang halal saja dengan tanpa yang haram. Barakallahu Yang berikutnya lagi barakallahu fikum. Ketika kita mengkaji ilmu agama Allah tafaqquh fiddin, di sana kita akan diajari banyak hal. Tidak hanya diajari terkait dengan pokok-pokok akidah tidak hanya diajari terkait dengan perkara-perkara ubudiyah. Tapi kita juga diajari terkait dengan masalah muamalat. Perkara yang sifatnya muamalah-muamalah. Pada ilmu din ada pembahasan ahkamul buyu. Hukum terkait dengan jual beli, perniagaan Islami. Apakah diajari? Ini syarat-syarat jual beli yang halal, ini yang haram ini transaksi yang boleh, ini yang tidak. Itu dengan ilmu agama. Anda akan diajari tata cara berniaga. Diajari perkara-perkara yang lainnya. Ada urusan ladang, persawahan, dan segala macamnya, peternakan. Hal-hal yang langsung berkaitan dengan dunia wiyah kita. Tapi terbimbing dengan agama. Tidak diambil seluruhnya, tapi yang halal saja. Justru dengan Anda menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengerti ilmu din, Anda akan dibukakan secara pandangan Islam e, prospek-prospek duniawi. Prospek-prospek duniawi, prospek perniagaan, prospek akad ini, akad ini, akad ini, akad itu terkait dengan apa namanya e, e, ladang sawah Eh, cocok tanam dan segala macamnya terkait dengan masalah perikanan dan segala macam ada e, prospek duniawi untuk kita semua plus diarahkan kepada perkara yang halal sehingga justru ilmu agama dengan kita mengkaji mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala justru akan dibukakan pintu-pintu duniawi semuanya halal tidak ada yang haram Semuanya hal enggak ada yang haram. Barakallahu fikum. Itu adalah ilmu. Di saat yang sama ikhwan azakumullah, ilmu ini akan membawa keberkahan hidup. Dengan ilmu din, ilmu agama, kita akan tahu prinsip-prinsip keimanan, kita akan tahu amal-amal yang saleh, kita akan tahu bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa dengan prinsip iman kita, dengan amal soleh kita, dengan ibadah kita kepada Allah, dengan dasar ilmu akan membawa keberkahan duniawi. Iman dan amal soleh, iman dan takwa dengan dasar ilmu syar'i membawa keberkahan hidup. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki ataupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, beriman, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Yang namanya iman harus pakai ilmu. Semua ayat ini kaidah. Semua ayat yang berbicara masalah iman maka di dalamnya ada ilmu yang mendasari. Iman dan amal soleh. Ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Kunci meraih hayatan tayyibah. Itu kehidupan yang baik di seluruh alam yang ada ini. Kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat nanti barakallahu Dengan apa ya, Pak? Dengan ilmu yang berbuah amal. Dengan ilmu yang berbuah amal. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja <clears throat> wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya makhraj, solusi dari semua persoalan persoalan dia. Dan Allah akan kasih dia rezeki dari arah yang enggak dia sangka-sangka. Yang namanya takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dari mana antum akan tahu itu perintah kamu kerjakan. Larangan kamu tinggalkan. Kalau dengan tanpa ilmu. Ilmu inilah, ilmu agama inilah yang menghantarkan engkau untuk mengetahui ini perintah-perintah agama kamu eh, kamu kamu kerjakan, ini larangan agama kamu tinggalkan. Ilmu berbuah ketakwaan. Ketakwaan berbuah banyak keutamaan. Di antaranya adalah memudahkan rezekinya kita. Rezekinya akan mudah, akan luas, akan barokah akan datang langsung dari Allah Azza wa Jal dan membukakan pintu solusi dari semua problematika kita, problematika kehidupan atau yang lain-lainnya yang kita hadapi di dunia ini para barakallah. Sehingga justru dengan kita tolabul ilmi, keutamaan keutamaan ilmu itu langsung tertuju kepada dunia duniawiyah kita. Maka ya azakumullah barang siapa yang mendambakan Kehidupan dunia dia baik, taibah. Kehidupan dunia dia tanpa muskilah. Kehidupan dunia duniawiyah dia lancar mudah, diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jal. Fa'alaihi bil ilmi. Wajib atas dia untuk mengkaji, mempelajari ilmu agama. Dunia dia akan terbimbing dengan ilmu din tadi barakallahu fikum. Dan keterangan dari para ulama kita dengan mempelajari ilmu din akan meraih semuanya, meraih dunianya, meraih akhiratnya. Al-Imam Syafi'i <clears throat> rahimahullahu taala disebutkan dalam terjemahnya barakallahu fikum ketika awal mula beliau mau talaki ilmu, mau belajar ilmu barakallahu fikum dihadapkan pada dua pilihan. Dua pilihan. Apakah harus belajar ilmu dunia yaitu ilmu tip kedokteran ataukah dia harus belajar ilmu fikih bidin pemahaman tentang perkara agama timbang timbang timbang masa segala macam ternyata belum menyimpulkan saya harus belajar ilmu fikih bidin kalau saya hanya belajar terkait dengan urusan kedokteran duniawiyah saya hanya dapat dunia agama saya keteteran nggak dapat akhiratnya wallahu alam nggak tersentuh. Tapi kalau saya belajar fiqih fiddin, belajar mengkaji agama Allah secara meluas tadi itu, dunia dapat itu pasti. Dan yang kedua, agama dapat, akhirat pun juga terjamin. Barakallahu Maka ya sekali lagi jangan sampai Talabul ilmi tafakufidin mengkaji bimbingan agama Allah Azza Wajal dijadikan sebagai batu sandungan, dianggap sebagai penghalang untuk talabul dunia. La. Ada khata'un. Sebaliknya, talabul ilmi, baik kita sendiri yang talabul ilmi atau mendorong orang lain talabul ilmi atau menyuruh orang lain ta'awun dengan yang lain dalam talabul ilmi justru mendatangkan rezeki, justru memperluas rezeki, justru membuat barokah duniawiyah kita. Disebutkan dalam sebuah hadis dan dia sahih ya ikhwan. Di zamannya Rasulullah SAW <clears throat> ada dua orang bersaudara. Yang satu ya telubul ilma, cari ilmu. Yang kedua tarif, cari usaha, cari maisha. Yang cari maisha mengeluh, melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi dengan terkadang keadaan dirinya tentu dan saudaranya yang telah berilmu. Gimana ya Rasulullah dia telah berilmu terus saya yang harus cari maisha. Rasul mengatakan la'allaka turzaqu bih. La'allaka turzaqu turzakubi. Bisa jadi engkau nanti dikasih rezeki oleh Allah melalui saudara kamu yang tolabul ilmi tadi. Saudara kamu yang tolabul ilmi tadi. Itu saudara kamu. Wakif, kalau kamu sendiri yang tolabul ilmi. Antum tolabul ilmi. Antum mengeluarkan biaya untuk anak-anak antum tolabul ilmi. Istrinya antum tolabul ilmi. Orang lain yang tolabul ilmi. Ta'awun untuk tolabul ilmi. Akan mendatangkan rezeki. Justru dengan itu merupakan sabab yang mendatangkan rezeki bagi kita semuanya para fikum dan tidak semata-mata rezeki rezeki yang halal rezeki yang barokah rezeki yang baik bukan semata-mata rezeki duniawi juga rezeki pada agama kita bahkan terkait dengan akhirat kita yakni surganya Allah Subhanahu wa taala barakallahu sekali lagi ini poin pertama yang harus dicamkan baik-baik yang namanya talabul ilmi tidak bertentangan dengan tolabul dunia. Tolabul ilmi justru kita pentingkan dikarenakan dengan itulah akan membuat luasnya dunia wiyah kita, membuat lancarnya dunia wiyah kita, membuat barokahnya dunia wiyah kita, menjadi baiknya dunia wiyah kita dan terbimbingnya dunia wiyah kita. Maka semangatlah Anda tolabul ilmi dengan penuh keikhlasan. Lalu sisa waktu ikhtiarlah untuk tolabud dunia. Ikhtiarlah untuk tolabud dunia. Ketahuilah dengan anda mengkaji ilmu agama Allah, dunia akan semakin baik. Ini satu perkara yang perlu disadarkan kepada kebanyakan kaum muslimin. Setuju atau nggak setuju, sadar atau nggak sadar, kita nggak usah bicara terkait dengan awamunas. Awamunas asal dunia. Kita bicara terkait dengan ahlu sunnah wal jamaah. Kaum muslimin ahlu sunnah. Masih banyak di antara kita warakallahu fikum. Gelisah terkait dengan dunianya ketika tabrakan dengan tolabul ilmi. Betul ya? Gini-gininya itu ikhlas, jujur atau Allahul Musta'an. Ada tausiah subuh. Gak nyindir ini. Masing-masing evaluasi lah ya. Ada taklim pada subuh. Ya, setahu kita ya pada subuh gak bakal lama Tidak ada pada subuh sampai jam 8 pagi itu kelamaan Paling usaha setengah jam 4 Ya satu jam lah Jam 5 sampai jam 6 Ya Itu Terlalu banyak di kalangan ikhwah klasikum Sudah gelisah duduknya Gini-gini sudah ini. Jam biru gitu Jam berapa ini? Waktunya syukur Jam berapa ini? Le, masih banyak mana? Enggak banyak. Syukurnya jam tujuh pagi. Jam tujuh belum pada buka, jam delapan bahkan. Tapi udah gelisah nih, apa ini? Was nanti ya apa sarapannya? was segala macam ya urusan. Kayak orang gelisah. Bayangan dia dunia duniawiyah dia akan semrawut, akan tidak beres dan segala macam gara-gara tidak on time waktunya. Sebabnya adalah tausiah atau ilmu syar'i. La ada khata. Mestinya cara pandangnya dirubah. Ini langkah awal. Saya bangun subuh, salat subuh berjamaah, sebab rezeki para kelasiku. Saya pada subuh tolabul ilmi, sebab rezeki. Barokah insya Allah dunia kita. Akan tenang, hati akan tentram dengan ibadah kepada Allah Salat qobliyah subuhnya, kemudian subuh berjamaahnya, zikir pada salatnya, taklim habis subuhnya, Masya Allah. Tenang. Ya Allah, cari maisha setelah itu. Dibahas tadi pagi, dalam mencari maisha, di samping ikhtiar harus, harus, wah lali mana, harus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengandalkan kalkulasi duniawi semata itu semakin uh, membuat kita sengsara. Tawakal, ikhtiar semampunya kita orang, tawakal kepada Allah baru akan datang insya Allah. Gitu semestinya begitu. Ha? Waduh jam tujuh masa mikir ya Allah asik dengan ilmunya. Loh jam itu wah semangat saja nih santai aja udah pulang ke rumah sarapan suhul. Nah kemudian waduh ini mesti jam 6 berangkat ini Wah, dapat apa kita orang ini? La ilaha illallah. Seakan-akan yang ngasih rezekinya antum itu jam. Yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala dan Allah dan Rasulnya menjelaskan kepada kita cara-cara, jalur-jalur, upaya-upaya untuk meraihnya. Untuk mendapatkan keluasan di dalamnya, kemudahan padanya, barokah di dalamnya. Tapi kebanyakan justru mengabaikan cara-cara tadi. Allahul musta'an. Itu dikarenakan satu kuncinya ikhwan, kurang tawakal kepada Allah. Makanya dikasih pada subuh tadi yang hadir itu prolognya kita orang mukadimah taklim ini dalam terkait dengan urusan dunia harus dengan tawakal kepada Allah azza wajal Meraih kebahagiaan dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa taala. <clears throat> Paham sih? Jadi justru antum planningnya taklim. Dunia ikhtiar sisa. Taklim habis subuh paling berapa lama. Terus sudah nggak taklim lagi. kan juga nunggu sore, jam 5 lagi mulainya. Nah, ya. Dari mulai ya Allah jam 8 sampai zuhur 9, 10, 11 setengah 3 jam setengah yakfi itu jari maisha. Tambah lagi, ya Allah para zuhur, laman isya, eh, laman laman asar. Sudah banyak ya, Betul asar, kelas taklim. Maghrib ya Allah taklim. Isya istirahat. Tidak akan lari rezekinya antum. Al-arzak maksumah. Sudah dibagi-bagi oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah jelas rezekinya antum Ketiga ha, di perutnya ibu. Dalam janin ditulis rezekinya, tulis amalnya, tulis ajalnya, bahagia atau sudah ada. Barakallahu Tapi kalau terkait dengan amalan kita nggak ada yang gantikan. Ya harus kita sendiri yang beramal. Kalau terkadang rezeki sudah ada yang membagi, tidak bakal meleset. Ikhtiar tawakal kepada Allah. Selebihnya untuk ibadah. Barakallahu fikum. Ini tolong camkan baik-baik barakallahu fikum. Antara ilmu dengan dunia itu bisa dikorelasikan dengan kita tafaqufidin. Mengkaji ilmu agama Allah Azza wa Jal. Dan di antara keutamaan, keutamaan ilmu agama adalah dengan ilmu inilah dunia kita akan luas. Barokah, taibah barakallahu fikum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini ikhwan kita pas pembahasan yang kedua bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia supaya betul-betul terbimbing duniawiyah kita tidak menjadi ahlu dunia. Sementara cukup terdengar suara adzan diteruskan pada malam hari insyaallah taala.